Yang pertama kali kita <clears throat> panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga pada malam hari ini kita diperkenankan kembali diizinkan oleh Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam majelis ilmu yang mulia meneruskan kajian kita <clears throat> yaitu membahas dan mengkaji kitab Minhajul Muslim yaitu konsep hidup ideal seorang muslim berdasarkan Al-Qur'an was sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh seorang ulama besar abad sekarang yaitu Syekh Abu Bakar eh, Jabir Al-Jazairi. Pada <clears throat> kajian kitab ini kita masih pada babul awal tentang babul aqidah bab yang pertama masalah tentang aqidah Islamiyah pada bab yang pertama ini insyaallah taala kita membahas fasl rabi' al fasl ar-rabi' yaitu fasal yang keempat ada bukunya di sana jadi kita telah sampai pada fasal yang keempat yaitu mengenai pasal yang keempat dari bab akidah beriman kepada al-imanu bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pasal yang keempat kita akan membahas beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sini sebutkan ya. Seorang muslim seorang muslim wajib beriman, wajib mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Di seorang muslim beriman kepada Asmaul Husna mengimani nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah. Dan seorang muslim wajib beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-ulia yang agung, yang maha agung. Juga seorang mukmin wajib mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang tinggi gitu. Dengan tidak mempersekutukan siapapun dari makhluknya. Ya, dengan tidak mempersekutukan tidak mempersekutukan apa? Nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ya, dengan makhluknya atau dari makhluknya Jadi tidak boleh mempersekutukan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut ya dengan makhluknya. Ya. Jadi di dalam nama-nama yang indah tersebut dan sifat-sifat yang tinggi tersebut. Jadi di sini ya Syekh Mu'alif mengatakan yang beliau mengatakan eh, di sini menerangkan tentang makna beriman kepada asmaul his, asmaul husna wa sifatul uliyah yaitu meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang agung yang tinggi dan tidak mempersekutukan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-namanya dan sifat-sifat tersebut Ya, jadi tidak boleh menyamakan di sini persekutuan tidak boleh menyamakan nama Allah dengan nama makhluk. Tidak boleh meyakini ada nama atau sifat yang sama seperti nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh mempersekutukan di sini maksudnya tidak boleh berbuat syirik dalam asmaul husna wa sifatul uliyah. Kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun dari makhluknya hatta malaikat al-muqarrabun al-nabi al-mursalun ya jadi kenapa nama-nama dan sifat-sifat Allah taala tidak boleh dipersekutukan dengan siapapun dari makhluknya karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi aulia maha tinggi di sini nggak ada yang bisa menjangkaunya nggak ada yang bisa menyamainya makanya catatan di sini kan saya wasifatin ulia sifatnya yang agung dan tinggi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 60 tentang nama dan sifatnya itu sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalaqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaih wa huwa ahwanu 'alaih." Dan dialah Allah yang menciptakan manusia dari permulaan. ini dari permulaan ini ya, dari ketidakadaan Allah ciptakan tanpa contoh, tanpa misal dari permulaan. Kemudian mengembalikan menghidupkannya kembali nanti pada hari kiamat. Mengembalikannya kemudian menghidupkannya kembali seperti penciptaan penciptaan yang awal. Itu menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah. Menciptakan permulaan saja mudah, apalagi mengembalikan lebih mudah lagi. Makanya nama Allah Al-Khaliq yang Maha mencipta yang maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu tanpa ada contoh dan model sebelumnya. Karena al-khaliq di sini. Menciptakan langsung. Kalau manusia menciptakan sesuatu butuh model, butuh contoh sebelumnya. Allah enggak. Ya. Nah, kemudian yang dituju dalam ayat ini walahul masalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Di sini yang dituju dan baginya lah sifat yang maha tinggi walahul masalul a'la dan bagi Allah lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi wahwal azizul hakim dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana jadi ayat yang mulia ini dalam surat An-Nahl ayat 60 Allah Subhanahu wa taala <clears throat> mengabarkan dia yang memiliki sifat yang maha agung dan tinggi sehingga tidak bisa disamakan dengan nama dan sifat-sifat makhluknya. Nah ini. Kemudian dalam ayat yang lain di sini sebutkan makna walillahil masalul a'la yang ditujukan di sini walillahil walillahil masalul a'la dalam surat An-Nahl ayat 60 ini baginya lah dan bagi Allah lah sifat yang maha tinggi. Kalau sifatnya sudah tinggi berarti namanya juga tinggi. Ya karena nama itu mustaq maksudnya nama itu e, diambil dari sifatnya seluruh nama-nama Allah mengandung sifatnya nah, berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya maksud daripada ayat ini walillahil masalul a'la baginya lah sifat yang maha tinggi ai al-wasful a'la jadi maksudnya kata Imam Al-Qurtubi dia dialah Allah yang memiliki sifat yang agung qala qala Ibnu Katsir Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya ya, maksud ayat ini ah, kesempurnaan yang mutlak di Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan yang mutlak di segala nama dan sifatnya. Ya, maksud daripada sifat yang maha tinggi di sini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir Allah Subhanahu wa taala kamalul mutlak yang memiliki kesempurnaan apa kesempurnaan mutlak ya eh, dari segi nama dan sifatnya. Berkata Imam Ibnu Sa'di, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang tinggi yaitu setiap sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan. Ya, setiap sifat itu memiliki kesempurnaan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan setiap kesempurnaan yang ada yang ada terlihat di dunia, satu yang sempurna yang indah, maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak lebih a'la lagi lebih tinggi, lebih sempurna dari itu gitu. Kalau ada melihat itu kan ciptaan Allah yang indah, bahkan memang tidak sampai sempurna, mendekati kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan apa disandarkan kesempurnaan karena ciptaannya yang ada ini udah begitu indah udah begitu serasi udah begitu sempurna ya, dan dan tidak pernah menetapkan sesuatu apa kekurangan dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ya jadi tidak ya jangan menetapkan seorang muslim seorang yang beriman sesuatu yang kurang, celak satu yang yang yang yang aib itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Maha sempurna dari segala sisi, namanya, sifatnya dan perbuatannya. Nah, di antara bentuk-bentuk beriman kepada nama-nama Allah dan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, ya, di antara bentuk mengimani nama-namanya yang indah, Asmaul Husna gitu wasifatul Aliyah dan sifat-sifatnya maha tinggi maha agung yaitu tidak tadi di samping tadi meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat ya nama yang indah sifat yang agung kemudian tidak mempersekutukan dalam nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak boleh menyamakan dengan nama dan sifat makhluk kemudian yang berikutnya setelah menetapkan demikian yaitu yang termasuk beriman kepada nama-nama nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang tinggi yaitu tidak mentakwilkannya nah, tidak mentakwilkannya tidak mentakwil nama tersebut atau sifat tersebut takwil artinya memalingkan dari lafaz dan makna yang sebenarnya jadi tidak memalingkan nama tersebut dari lafaz yang sebenarnya dan dari makna yang sebenarnya juga ya di samping tidak mentakwil mentakwil di sini mentahrif sama saja mengubah malingkan lafaz dan makna nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dan juga tidak mentaktil ya, orang beriman tidak mentaktil nama dan sifat Allah apa taktil meniadakan sifat tersebut bisa jadi menetapkan nama tapi meniadakan sifat ini juga tidak boleh Seorang beriman tidak boleh mentaktil, meniadakan salah satu sifat Allah saja, salah satu, apalagi semuanya. Makanya para ulama ya, sebagian besar mengatakan orang yang meniadakan sifat Allah kufur. Ya antaranya orang Jahmiyah. Ya kita nanti kedepannya akan mengenal siapa golongan golongan yang menyimpang dari ahlu sunnah dalam pemahaman asmaul husna wa sifatul ulia ini. Jadi tidak boleh mentakwil memalingkan atau mengubah lafaz dan makna yang sebenarnya, tidak boleh mentaktil meniadakan sifat tersebut yang dikandung yang dikandung dari makna eh, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak pula melakukan tasbih. Yang ketiga, tidak boleh pula orang beriman melakukan tasbih yaitu menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tidak boleh tasbih, menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya. Dengan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak boleh ya menyerupakan nama dan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Lalu juga tidak boleh menanyakan hakikat sifat-sifatnya itu. Ya. Kalau sudah menetapkan tidak boleh juga menanyakan hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala itu takyif. Bagaimana bagaimana gitu bagaimana istiwanya Allah bagaimana tangannya Allah ya ini tidak boleh bagaimana datangnya turunnya Allah seperti malam tahir tidak boleh ditanyakan takyif ini menanyakan kaifiat tata cara tidak boleh ya atau hakikat misalnya tata cara atau hakikatnya nggak boleh ditanyakan hakikatnya diserahkan kepada Allah kalau maknanya maklum ketika orang bilang tangan tangan maklum nggak perlu diterangkan ya tangan di sebelah kanan, sebelah kiri, panjang enggak. Tangan sudah. Orang mau dengan tangan. Tapi hakikat tangan Allah wallahu a'la Kalau tangannya manusia maklum. Orang mengetahui. Jadi makna diketahui tangan. Orang Arab ke tangan tangan tidak diartikan yang lain. Tidak tangan diartikan kekuasaan. Atau tangan diartikan kudroh Itu jauh dari dari pengertian bahasa Arab yang fusha. Ya Nah gitu. Contohnya jadi tidak boleh menanyakan hakikat sifat Allah. Karena kenapa? Karena sifat Allah itu sama seperti zat. Seperti zat. Boleh enggak bertanya tentang zat Allah? Enggak boleh. Ya, hukumnya haram. Kan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi fi dzatillah atau fillah." Uh, ber, apa, bertafakurlah memikirkan ciptaan Allah subhanahu wa taala dan tidak boleh memikirkan zat Allah. Kadang dalam hadis sebutkan hadis sahih, hadis yang lain sebutkan hadis Muslim. Kadang setan itu datang kepada manusia, orang-orang beriman. Muslim, siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa menciptakan ini? Allah. Nanti terakhir siapa yang menciptakan Allah? Berhenti sini. Nanti ucapin amantu billah la ilaha illallah itu sebagai uh, obatnya dan itu terjadi di kalangan para sahabat dan Rasul bertemu dengan Rasul Rasul kalau ada yang demikian itulah keimanan maksudnya kamu sedang diuji kalau, ada setan yang menciptakan ini Allah Tuhan ini Allah terus siapa yang menciptakan Allah Kemudian ucapin tu bila aku beriman kepada Allah, ucapin la ilaha illallah dengan kalimat tauhid, maka akan kembali tauhid kita. Itu hati-hati setan me menumbuhkan keraguan kepada hati manusia. Kalau udah ragu dalam akidah bisa kufur. Karena dalam akidah nggak boleh ada syak. Akidah tidak boleh ada keraguan. Kalau orang beriman tidak ada ragu dalam akidah maka dikatakan kan eh, apa al-i'tiqadu jazimun gitu kan keyakinan yang yang kuat tidak ada goyah sedikit pun tidak ada ragu sedikit pun ya di dalam hatinya jadi di sini intinya tidak boleh <clears throat> menanyakan hakikat sifat Allah karena sifat sama dengan zat jadi tidak boleh ditanyakan sifat kaif kaifiatnya kita nah ini ahlu sunnah wal jamaah me mengembalikan tafwid bahasanya kalau bahasa Arab tafwid mengembalikan hakikat kepada Allah tapi kalau makna diketahui maklum ya, dan lafaz juga diketahui atau juga tidak boleh tamsil ini tamsil sama seperti tasbih menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk ada perbedaan sedikit para ulama ya tapi intinya sama secara, secara uh, umum yaitu menyerupakan jadi tidak boleh menyerupakan dengan sifat-sifat makhluk karena yang demikian itu mustahil adanya maksudnya tidak ya e, tidak mungkin e, eh, al khaliq yang maha pencipta Allahu rabbul alamin disamakan dengan makhluk ya dan itu sangat jauh sekali tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat asy-syura ayat 11 laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir udah Surah ayat 11 tidak ada sesuatu pun sesuatu syai'un di sini nakirah seluruh yang langit dan bumi di sini masuk ke dalamnya selain Allah. Ya, di sini syai'un nakirah berarti bentuknya umum semua sesuatu malaikat, manusia, jin apa. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dengan Allah. Wa huwas samiul basir dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Berkata uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan ayat yang tadi asy ayat 11 dengan perkataan yang yang mulia ya, perkataan yang yang bagus. Beliau mengatakan dalam Minhaju Minhajus Sunnah, Minhajus Sunnah. Minhajul Muslim ya, Minhajus Sunnah, Minhajul Sunnah. Beliau mengatakan ya eh, dalam ayat tersebut para salafus soleh ya, salaful ummah mendahulu kita yang soleh maka mengambil uh, akidah dari ayat tersebut mengambil jalan atau metode dalam apa memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala khususnya di kalangan para a'immah mereka itu para a'immah uh, eh, mazhab ya, a'immah salaful ummah ada imam-imamnya Imam Malik, ya, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan yang lainnya dan sebelumnya imam karangan para sahabat, ya, sahabat kibar. Bahwasanya mereka ahlu sunnah, salaful ummah, para imah, ya, mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya. Dan mereka ahlu sunnah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ahli sunnah mereka mensifati Allah subhanahu wa taala itu dengan sifat yang telah ditentukan oleh Allah untuk dirinya, untuk zatnya, dan juga yang telah disifati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dalam sunnah yang sahih tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu aja sebatas ya tanpa tahrif ya, menetapkan sifat sifat tersebut atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif tanpa takwil menyelewengkan lafaz dan makna ya. takwil tahrif ada dua itu tahri, eh, takwil lafzi memalingkan lafaz dan takwil makna memalingkan makna dari makna sebenarnya contohnya kalau kurang jelas kayak takwil Lafad, yaitu dalam masalah e, kalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam berbicara. Sedangkan orang Asy'ariyah Mu'tazilah khususnya Jahmiyah, Jahmiyah mengingkari sifat kalam kemudian merubah lafaz dalam surat apa saya lupa. Wa kallamallahu Musa taklima. Surat Al-An'am kalau masalah. Wa kallamallahu Musa wa kallamallahu Musa maka mereka rubah banyak harokatnya ini juga tahrif alafzi merubah uh, eh, lafad dari harokat wa ha Musa nah dipingin memalingkan maknanya kalau udah dirubah harokat dalam Al-Qur'an makna berubah maka termasuk khoto apa khoto al-jali ya. kesalahan besar kalau salah harokat Ya, makanya pentingnya ada harokat. Contohnya dalam kisah ini, dalam ayat ini, wa kallamallahu Musa. Kalau hu domah berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Berarti di sini ayat sebagai Allah juga berkalam, Allah berbicara, Allah berfirman. Nah, mereka tidak mau kan? Maka dirubah bacanya wa kallamallahu seolah-olah Musa yang berbicara pada Allah. Allah diam, Musa yang berbicara. Nah ini diantara contoh nanti tentang takwil lafzi. Kemudian eh, takwil lafzi orang Jahmiyah ketika mentakwil nama Allah ah, sifat Allah maaf istiwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Dalam surat Toha ayat 5 ya. Yang Maha Rahman itu beristiwa di atas arsy. Istiwa dalam Al-Qur'an istiwa, tapi orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah memalingkan dari lafaz sebenarnya istaula. Maksudnya lafaz itu bukan istawa tapi istaula ditambah apa? Tambahan la di belakangnya. Kalau ahlus sunnah istawa, kalau mereka palingan istaula karena mengingkari sifat al-ulu. Mengingkari Allah itu di atas arsy. Gimana caranya? Berarti ayatnya harus dipalingkan. Harus di, harus di apa? Ditakwil ayatnya ini. Nah, kalau untuk mengingkari ayat nggak mau, kalau mengingkari ayat mau kufur sudah. Ya, kalau mengingkari ayat satu ayat itu dikufurkan, tapi gimana cari celah supaya akidah mereka itu didukung dengan dalil. Nah, maka berani mentakwil lafad istawa ini istaula ini contohnya. Contoh takwil lafad. Ya, jadi akhirnya berubah maknanya. Istawa artinya bersemayam, istawa artinya menguasai. Jadi Allah menguasai ars Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kata mereka Allah tidak di atas, tidak di bawah, jadi di samping gitu. Itu di mana Allah? Allah tidak di uh, bumi, tidak di langit. Nah, Allah di mana-mana akhirnya gitu kan. Nah, ini akhirnya lahirnya uh, eh, keyakinan apa? Wahdatul wujud. Nah, nanti ini panjang sekali mengapa ada keyakinan demikian dari sifat dari dari nama Pak. Nah, kita harus tahu akar permasalahannya di sini namanya usul. Mengapa bisa mengatakan Allah di mana-mana hasilnya? Karena mengingkari sifat al-ulu dari sifat Allah dari nama Allah al-ali. Nah, nah jadi nanti kita akan sampai ke sana. Ini hanya sebatas mengenalkan dulu. Ya. E, kemudian tadi takwil lafaz, ya, takwil lafaz. Kemudian ada takwil makna. Takwil makna memalingkan makanya bukan sebenarnya seperti menafsirkan aliyad tangan itu kekuasaan contohnya gitu kan maknanya jelas tangan tangan kemudian dipalingkan jadi kekuasaan ya kemudian memalingkan nuzul sifat nuzul uh, fi'li kan fi'liyah af'al uh, sifat Allah itu nanti dibagi dua ada zatiyah ada fi'liyah uh, sifat nuzul itu af'al ya fi'liyah perbuatan maka dipalingkan bukan bukan nuzul tapi yang turun itu adalah rahmatnya katanya ya bukan Allah tapi rahmatnya nah ini juga takwil makna nah, intinya di sini eh, ahlu sunnah <clears throat> ya di sini perkataan Ibnu Taimiyah bahwasanya mereka para imah salaf salafus salih di sini berarti masuk sahabat tabiin kibar-kibarnya tabiin ya tabiut tabiin sampai para imah madhab dan imah ahlu sunnah sampai abad sekarang ya, sampai eh, generasi Ibnu Taimiyah. Jadi mereka semuanya mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang telah Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an dan yang telah disifati uh, disifatkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ditetapkan tapi tanpa tahrif. Tadi tahrif itu takwil, ada dua, takwil atau tahrif. Tanpa ta'til, tanpa meniadakan. Tanpa meniadakan sifatnya atau namanya karena ada segolongan menetapkan nama tadi kan tapi menetapkan apa meniadakan mentaktil sifat seluruhnya kadang me, me, apa menetapkan nama sebagian meniadakan nama sebagian menetapkan sifat sebagian meniadakan sifat sebagian syairah contohnya ya, hanya sebatas 22 sifat Allah dibatasi yang sering dibaca wujud kidam pokoknya 22 dari madhab tersebut juga ada perbedaan ada menetapkan 11 menetapkan 22 ada mengatakan 9 si perbedaan imamnya itu ya kalangan asyairah nah jadi tidak boleh taktil mereka tidak mentaktil tidak mentakyif tidak menanyakan tata cara kaifiatnya atau menanyakan hakikatnya wala tamsil tidak menyerupakan ya eh, wala tasbih sini sama jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka mengimani menetapkan seluruh nama dan sifat tersebut tanpa tamsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Juga watanzih bila taktil, juga mensucikan nama dan sifat itu mensucikan. Ya, mensucikan tapi tanpa taktil, tanpa meniadakan. Karena orang-orang yang meniadakan sifat Allah takutnya kan menyerupakan kan akhirnya untuk mensucikan Allah ditiadakan aja nah, ini nggak benar tetap ditetapkan tapi tetap mensucikan Allah sebenarnya tanpa meniadakan nama dan sifat tersebut ya jadi <clears throat> menetapkan sifat-sifat eh, seluruhnya nama seluruhnya dan tidak meniadakan eh, ada maaf dan meniadakan apa eh, penyerupaan dengan makhluknya Nah, ini sini ini perkataan yang harus dicatat Ibnu Taimiyah karena orang-orang me, me, me, apa, menyerang Ibnu Taimiyah katanya mutasyabih. Ketika beliau menetapkan sifat-sifat Allah dan sifatnya katanya mujassimah. Ibnu Taimiyah mengatakan Allah itu ya e, apa? kata mereka ya, kebohongan mereka karena beliau menetapkan nama-nama sifat dan sifat Allah mengatakan kepada Ibnu Taimiyah mujassimah yaitu yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ada ada tangan gitu kan Oh, turun gitu beristi bersemayam padahal ibu timnya mata kata-katanya kami alusunah menetapkan sifat seluruhnya dan meniadakan apa di sini eh, apa penyerupaan dengan makhluk menetapkan tapi tidak diserupakan gitu maksudnya menetapkan tapi tidak diserupakan dengan makhluknya sedikit pun karena Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai'un tidak ada yang ses, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, ini apa? Tidak ada ya sesuatu yang yang yang apa yang, yang sama, yang sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat dan namanya. Nah, jadi jangan disamakan antara uh, sifat Allah dengan sifat manusia. Ini ayat ini laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini bantahan buat orang al-mumatsilah. Eh, bantahan buat buat orang yang menyerupakan Allah ada golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini potongan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Ini bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak ada yang sama antara makhluk, Allah Subhanahu wa taala dengan dengan makhluknya. Dan wahwas samiul basir dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat radun alal mu'attilah. Dan dialah Allah yang Maha mendengar berarti mempunyai nama dan sifat dan Maha melihat mempunyai nama dan sifat. Ini bantahan bagi orang yang meniadakan nama dan sifat Allah. Dalam satu ayat membantah dua golongan. ya ini. Jadi mereka nggak lengkap dalam penelaahan. Kadang ya di apa hanya sepotong. Jadi uh, surat Asyura ayat 11 kata Syekhul Islam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah dua golongan yang tersesat itu dalam masalah menyikapi nama dan sifat Allah. Laisa, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sesuatu yang serupa dengan dia. Ini membantah orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk namanya mutasyabihah atau al-mumatsilah wa huwa samiul basir dialah yang mau mendengar lagi mau melihat ini bantahan buat orang yang meniadakan ya yang mengingkari nama dan sifat Allah kenapa Pak karena Allah menetapkan kan wa huwa samiul basir Allah menetapkan dialah Allah yang mau mendengar lagi melihat. Allah menetapkan punya nama, punya sifat. Kenapa ditiadakan? Nah, gitu. Kemudian nah, yang eh, lapat yang pertama, Allah meniadakan apa? penyerupaan dengan makhluk. Ya, jadi Allah mengingkari orang-orang yang menyerupakan zatnya ya dengan dengan makhluk. Nah, maka e, perkataan para <clears throat> salafus saleh, ya, para imah, ya mereka apa perkataan mereka e, dalam menetapkan sifat-sifat Allah itu dibangun di atas dua usul nah, di sini. Ya, harus diketahui ya. Ya, jadi salafus soleh, ahlus sunnah maksudnya, ketika menetapkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tentunya disebutkan sifat nama masuk ke dalamnya gitu. Ketika menetapkan sifat Allah itu dibangun di atas dua usul, dibangun di atas dua usul. Yang pertama, usul itu pokok yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya maha suci. Suci dari kekurangan. Ya, dari celak gitu ya dari aib. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama dan sifat yang sangat suci, ini sempurna. Yang suci, tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan kesempurnaan dan kesucian ini mutlak. Ya. Kesempurnaan dan kesucian ini mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya disucikan dari sifat Allah itu sesuatu yang kurang, sesuatu yang jelek. Contohnya dalam surat uh, ayat kursi dalam surat uh, Al-Baqarah 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Dia yang maha hidup dan maha terus menerus ya al-qayyum berdiri sendiri mengurus makhluknya la ta'khudhuhu nah di sini ini meniadakan, mensucikan dari sifat jelek. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Eh, tidak ngantuk dan tidak tidur kalau ini. Nah, ini sifat ini sifat jelek, sifat eh, apa? sesuatu sifat yang jelek dan suatu sifat makhluk, maka ditiadakan. Nah, kemudian juga meniadakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala itu apa? yaitu mensucikan sifat Allah dengan apa maksudnya dengan sesuatu yang lemah atau sesuatu yang jelek seperti uh, jahil, kebodohan atau yang lainnya. Jadi kaidah yang pertama di sini uh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sifatnya sempurna dan suci. Waalaikumsalam. Ya suci dari kekurangan. Suci dari kekurangan, dari aib, dari sesuatu yang celak. Seperti contohnya apa? Seperti ngantuk gitu. Seperti tidur, berarti lemah, seperti bodoh. Ini enggak nggak ada itu ditiadakan dari sifat Allah kan manusia ada manusia lemah manusia ngantuk manusia tidur ah, manusia bodoh ya nah, jadi ini ditiadakan jadi inti yang pertama mensucikan sifat Allah dari dari kekurangan ketika menetapkan disucikan juga gitu sifat Allah dari, dari kekurangannya yang kedua <clears throat> yang kedua bahasanya Allah Subhanahu wa taala ya disifati disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dengan sempurna tidak ada kekurangan di dalamnya tidak ada kekurangan di dalamnya ya, baik dari sifatnya ya, dari namanya dari perbuatannya dan tidak sesudah sesudah apa menetapkan mensifati Allah tidak boleh menyerupakan di sini yumathilahu tidak boleh menyerupakannya dengan sesuatu apapun dari makhluk. Ya, jadi tidak boleh menyerupakan sesuatu apapun dari makhluk dari apanya? Maksudnya dari sifatnya. Ya. Tidak boleh me, apa, menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk di sini. Ya, setelah menetapkan kesempurnaan sifat Allah, ya mensifati sifat Allah dengan sifat yang sempurna tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang eh, yang yang jelek itu ya. Maka juga dibarengi apa? Tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini intinya gitu. Ini uh, usul apa uh, ahlu sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Yang pertama mensucikan ya sifat-sifat Allah dari kekurangan. Ya, seperti tadi uh, ngantuk, tidur atau lemah atau yang lainnya. Yang kedua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat yang maha sempurna dengan kesempurnaan tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Dan ketika menetapkannya tidak boleh menyerupakan sesuatu pun dari sifat makhluk sedikit pun, ya. Tidak sama. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Maka berkata ya lebih jelasnya menjelaskan Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi dalam buku beliau itu Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah fi Tauhidil Asma'i was Sifat ya, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam ketauhidan dalam tauhid asma wa sifat gitu. Ya ahlu sunnah wal jamaah tentu orang-orang beriman mereka meyakini ya sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya yang yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah yang semuanya yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah mereka mereka di sini ahlu sunnah mengimani seluruhnya gitu. Jadi apa yang e, tersurat gitu ya di dalam Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah ada tambahan sunnah sahihah tentang nama dan sifat Allah maka ahlu sunnah meyakini semuanya menetapkan nama-nama dan sifat itu ya menetapkan nama dan sifat-sifat itu seluruhnya dan meniadakan sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi. Meniadakan sifat-sifat yang yang tidak sempurna ya, suatu yang kurang, suatu yang jelek ditiadakan juga. Ya, ditiadakan suatu sifat yang tidak sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, tadi lemah, ngantuk, tidur ya, contohnya. Kemudian di sini beliau mengatakan eh, mereka ahlu sunnah wal jamaah <clears throat> ya menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang Allah Subhanahu wa taala <clears throat> telah tetapkan untuk dirinya dalam Alkitab, dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mereka alusunnah tidak menambahi ya, tidak menambahi dari nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut atau juga tidak mengurangi dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Apa ada di dalam Al-Qur'an? Sudah itu imani tetapkan. Ya, tidak ditambah, tidak dikurang. Eh, tidak ditambah, tidak dikurang. Tidak ditambah di sini ya tadi maksudnya tidak ditakwil, ditambah di sini. Tidak ditamsing, ya, eh, tambah yang lain. Ya. Kemudian tidak dikurangi ya dia tidak ditaktil, tidak ditiadakan. maksudnya di sini. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah tentang sifatnya yang agung, tentang namanya yang husna, dalam Al-Quran itulah Ahlus Sunnah menetapkan, mengimani. Kemudian apa yang eh, datang dari lisannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ditetapkan, tapi yang sahih tentunya di sini. Diimani, ditetapkan tanpa menambahkan sedikit pun, tanpa mengurangi sedikit pun dari nama dan sifat tersebut. Kemudian Ahlus Sunnah mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya sifat-sifatnya yang telah Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya dalam kitab dan melalui lisannya Rasulullah SAW tanpa tahrif ini di, di, diperjelas lagi perkataan yang awal tanpa dengan tanpa tahrif jadi mereka sunnah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati dirinya, zatnya dalam kitabnya atau melalui lisannya Rasulullah SAW tapi ketika ditetapkan tanpa mentakwilnya tanpa tahrif tanpa taktil meniadakan sedikit pun satu atau dua atau yang lain tanpa min ghairi menanyakan hakikat atau tata caranya wala tamsil dan tanpa menyerupakan nah ini ini, ini perlu dibawa terus ketika mengatakan menetapkan nama dan sifat Allah ya kita menetapkan mengimani nama dan sifat Allah yang da, yang, yang yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan eh, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan dalam hadis yang sahih tapi kami Ahlus Sunnah tanpa mentakwil tanpa mentaktil meniadakan tanpa takhif bertanya bagaimana tidak tanpa tafsil tamsil tanpa menyerupakan menetapkan tanpa menyerupakan jangan sampai ketika menetapkan nah, Allah punya kedua tangan dia mengatakan tangannya seperti tangan ini enggak itu haram itu berdosa enggak boleh ya kemudian juga ahlu sunnah di sini wal jamaah mereka meniadakan <clears throat> dari Allah subhanahu wa taala yaitu satu sifat yang yang dimana Allah subhanahu wa taala meniadakan dari zatnya yang agung yang suci itu sifat yang kurang sifat yang celak ya yang, yang ada celaknya begitu ini tidak ada ya maksudnya tidak Allah Subhanahu wa taala menafikan dari meniadakan dari zatnya yang agung. Itu baik di dalam Al-Qur'an beritanya ataupun melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya dalam hadis Dajjal, contoh ini mensucikan sifat Allah dan meniadakan sesuatu yang kurang dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kalian film anak kan hadisnya sahih, masyhur. E, Dajjal itu awar. Itu pecak salah satunya. Dan rob kalian tidaklah pecak sebelah. Nah, gitu kan di sini. Berarti karena pecak itu kecacadan, kekurangan dan Allah Maha sempurna. Jadi jangan salah nanti Dajjal kan mengaku pertama menjadi rasul, ya, nabi. Akhirnya ngaku rububiyah dan dia rob Tuhan Jangan salah karena nanti dajjal itu pecak sebelah, bukan rob kalian. Rob kalian masum sempurna. Ya, ya apa matanya lengkap. Matanya lengkap tidak pecah. Nah, berarti ini hadis ini apa menunjukkan mensucikan sifat Allah. Allah mempunyai mata. Ya, ada riwayat e, dua mata. Tapi tidak seperti dajjal yang pecak itu adalah aib dan kekurangan, maka Eh, itu ditiadakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala satu sifat kekurangan yang dimana Allah Subhanahu wa taala meniadakannya dari dari zatnya yang agung. Yang telah diberitakan dalam Alkitab yang agung ya Al-Karim dan melalui lisannya Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disertai nah, ya disertai dengan ketika meniadakan sesuatu yang kurang disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu <clears throat> memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya, ya sempurna dan tidak ada sedikit pun yang apa e, lawan dari kesempurnaan tidak ada. Maksudnya tidak ada kekurangan sedikit pun dari sifat Allah Subhanahu wa taala sudah sempurna berarti meniadakan sifat sifat yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya ahlu sunnah <clears throat> mereka dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti manhaj Al-Qur'an was sunnah sahihah. Itu saja. Ya, jadi tidak mengikuti hal-hal yang lain atau cara-cara yang seperti orang-orang ahlu bidah dengan filsafat atau dengan kasyaf ya, ilmunya kebatinan, ilmunya sufi, ma'rifah tapi ahlus sunnah mereka dalam menetapkan nama-nama Allah yang husna dan sifatnya yang agung hanya mengikuti manhajul Quran was sunnati sahihah. Mengikuti manhaj, manhaj metode Al-Quran. Apa yang Al-Quran tetapkan apa yang ada dalam hadis yang sahih imani tetapkan sudah maka setiap nama atau setiap sifat ya yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahih maka ahlu sunnah menerimanya dengan lapang dada, dengan hati dan keimanan menerima, menetapkannya. Dan ini wajib yang demikian setelah mengetahui ada sebuah nama, sebuah sifat yang jelas dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang sahih, maka orang beriman, ya ahlu sunnah menerimanya dan menetapkan dan ini sebuah kewajiban untuk menetapkannya. Tetapkan di sini, diyakini dengan hati, diakui dengan lisan dan jelas diamalkan dengan perbuatan nama-nama dan sifat ini. Ya. Maka berkata Al Imam Ahmad rahimahullah taala, Imam Ahlu Sunnah, ya, beliau mengatakan la yusaf la yusaf Allahu la yusaf Allah illa bima wasafa fi nafsahu. Tidak boleh mensifati Allah kecuali dengan apa yang yang Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an atau yang telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. La natajawazul Qur'an was sunnah. Tidak boleh orang beriman ahlu sunnah melebihi atau melampaui batas dari apa yang telah di di apa ditetapkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Enggak boleh melebihi sudah. Tentunya ya Eh, tadi istiwa. Istiwa sudah begitu dalam ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal arsistawa ya sudah tetapkan imani tanpa ditakwil baik lafadznya, baik maknanya gitu kan. Oh, bukan istiwa ini bukan istiwa bersemayam tapi istiwa menguasai gitu. Dari mana orang Arab tidak mengenal istiwa itu menguasai istiwa itu bersemayam di tempat yang tinggi. Lalu bagaimana istiwanya? istiwa jangan ditanyakan. Bid'ah wasu'alu bihi wasu'alu anhu bid'ah bertanya tentangnya bid'ah ini kaifiat nggak boleh oh kemudian ditetapkan istiwa itu seperti duduknya raja di singgah sana oh nggak boleh juga ini juga namanya tamfil tasbih nggak boleh ketika bagaimana ini nggak boleh ditanyakan ketika ada orang yang bertanya demikian kasih nasihat kalau nggak seperti Imam Malik berarti anda ini ahlu bidah keluar dari majelis ini <laughs> Kalau nggak seperti itu mungkin orangnya bodoh. Kasih tahu ini nggak boleh ditanyakan. Karena ya, ustadznya bukan Imam Malik gitu kan. <laughs> Kalau Imam Malik nggak apa-apa nggak bisa ngeluarin orang sembarangan <laughs> orang mungkin nggak tahu karena kenapa dari kisah itu yang bertanya ke Imam Malik itu bukan orang biasa ternyata dan orang itu memang bibit oh. ahlu bid'ah oh, setelah itu dia memang jadi sempalan dan dia hawariyun dia uh, ma ma maaf pengharian dia menjadi tokoh Mu'tazilah. Uh, dia menjadi tokoh Mu'tazilah yang yang ulung setelah itu. Jadi lawan dakwahnya Imam <laughs> Malik. Awalnya di majelis Imam Malik sengaja dia ingin menguji Ya, itu di yang Kemudian tahu ini orang memang karena ulama itu punya firasat bukan punya sesuatu yang goib tapi firasat ya. Sesuatu. Uh, orang bertanya ini bukan untuk untuk ilmu tapi untuk syubhat maka dikeluarkan ternyata betul orang ini bergabunglah dengan teman-temannya dan membuat madhab baru namanya Mu'tazilah dan I'tizal yang pertama bukan dari majelis Imam Malik tapi yang awal-awalnya majelis uh, Hasan Bas, Hasan Al-Basri ya majelis I'tizal memisahkan dari majelis Hasan Al-Basri seorang tabi'in besar setelah itu tabi'in kan generasi Imam Malik saya lupa namanya tokoh pertama dari orang Mu'tazilah yang dia uh, ya Usail bin Atta betul Usail bin Atta mumtaz ya eh, Usail bin Atta inilah tokoh pertama yang dia memisahkan dari majelisnya Hasan Al-Basri maka dikatakan Mu'tazilah itu ada dua makna Mu'tazilah karena i'tizal ya, memisahkan dari majelis Hasan Al-Basri di Madinah Usail bin Atta ini dan dia punya pengikut akhirnya pengikutnya bukan di orang Madinah yang keluar dia nyari orang Irak <laughs> orang Bosro, orang Mesir yang bisa dibuat subah sampai sekarang. <laughs> Fitnahnya dari timur, itu dari Madinah. Dan itu keluar, waris juga dari timur datang dari Irak, dari Mesir menggalang e, jamaah kemudian masuk ke Madinah untuk membuat keonaran kan yang lainnya. Nah, jadi intinya di sini eh, eh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan ya tidak boleh mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah Allah sifatkan dirinya dalam Al-Qur'an ya dan juga yang telah disifatkan sifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dan tidak boleh melebihi melampaui batas yang ada di dalam keduanya dalam Al-Qur'an dan sunnah berkata uh, imam ya imam ahlu sunnah yaitu Ibnu Abdul Bar rahimahullah taala ya beliau uh, ulama uh, abad ke apa tahun 460 Hijriah ya. Dia mengatakan bahwasanya dalam uh, meyakini <clears throat> sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan kecuali ya meyakini apa yang telah datang mansus yang telah nas gitu ya yang telah jelas nasnya dalam Alkitabullah dalam Al-Qur'an atau dalam Sohaan Rasul SAW atau datang kabar yang sahih dari Rasul SAW itu hadis yang sahih tentunya atau yaitu kesepakatan al ummah di sini yaitu para sahabat para salaful ummah jadi ya, tidak boleh menetapkan meyakini suatu sifat atau nama kecuali sesuatu yang telah datang yang telah tetap maksudnya dinaskan dalam Alkitab ya telah tersurat ya dalam Alkitab Al-Qur'an tertulis dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah sahih atau yarhamukallah atau kesepakatan salaful ummah Salafus soleh telah sepakat tentang sifat dan nama itu gitu. Ya. Yang dimana eh, apa namanya? hadis itu, hadis yang sahih ataupun kesepakatan itu datang melalui khobar ahad. Ya, meskipun datangnya atau sampainya maksudnya, sampainya khobar tersebut dengan khobar ahad itu diterima, diyakini seluruhnya. Dan halus sunnah apa? wajib untuk menerimanya dan tidak boleh memperdebatkannya sama sekali. Nah, ini diantara uh, eh, untuk me <clears throat> meyakini nama dan sifat-sifat Allah itu jalannya ada tiga. Pertama yaitu melalui kitab jelas kalau dalam Al-Qur'an udah udah sahih udah mutawatir nggak boleh ditanya itu jelas itu tapi ini sih ada ilmu dulu ketika menetapkannya tadi kan yaitu empat hal nggak boleh ditakwil nggak boleh di Eh, apa, taktil diadakan nggak boleh ditamsin nggak boleh takhib dan Al-Quran itu juga sudah datang Al-Quran ya, dalam hadis yang sahih eh, ya dalam hadis sahih kemudian juga yang ketiga ijma di sini ijmaul ummah ummah di sini adalah para generasi awal tentunya kalau generasi awal telah ijma sepakat ini itu sepakat maka itu jadi hukum ya, jadi sebuah hukum meskipun ya uh, hadis tersebut ya atau ijma tersebut datang dari ha, a, apa khobar ahad khususnya hadis ini hadis ahad hadis ahad apa diriwayatkan oleh satu sahabat biasanya terkenal satu sahabat seperti hadis uh, innamal a'malu biniat ya itu kan diriwayatkan oleh satu sahabat nggak ada yang lain yaitu Umar bin Khattab itu itu hadis eh, Iktikad hadis akidah bukan iya mah inamal amal biniyat itu hadis akidah. Dan itu hadisnya ahad, diriwayatkan hanya satu sahabat. Kemudian setelahnya juga sedikit sekali. Kalau dalam istilah hadisnya yang diriwayatkan tidak lebih dari tiga perawi. Tidak lebih dari tiga perawi namanya hadis ahad. Biasanya satu atau dua ini sekarang eh, hadis ahad. Ya. Nah orang-orang yang eh, berpaling atau namanya yang menyesat, e, orang tersat dari ahlu sunnah ya mereka e, tidak menerima hadis ahad dalam masalah akidah ini jelas ini ulama ulama malikiyah ibnu Abdul Bar ini ulama malikiyah semua ulama Imam Syafi'iyah juga dalam risalahnya buku beliau dalam masalah usul fikih mengakui ya dalam dalam masalah akidah boleh mengambil hadis ahad boleh mengambil hadis kalau hadisnya itu sahih sahih diambil dia kita harus menerimanya dan apa dengan lapang dada mengimaninya tanpa diperdebatkan sama sekali. Nah biasanya orang-orang yang terjerumus dari apa eh, berpaling dari ahlus sunnah dalam masalah asma wa sifat dan masuk ke dalam golong-golongan yang uh, ya golongannya apa yang tersesat eh, mutazilah jamnya biasanya diperdebatkan gitu mereka di ya diperdebatkan masalah nama dan sifat tersebut artinya mereka subhat kena fitnah begitu dan akhirnya menolak nama dan sifat tersebut. Kalau ahlu sunnah ini taslim, ya menerima, mengimani karena ini urusannya urusan hati kalau masalah ini. Kalau udah jelas sahih. Ini intinya e, jadi seorang muslim <clears throat> ya, yang beriman itu harus meyakini dan menetapkan semua nama-nama nih dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya bagi zatnya yang agung dan yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk Allah ditetapkan untuk untuknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim juga harus meniadakan menafikan segala celak aib dah ini kan di sini. Di samping menetapkan yang sudah ditetapkan ya, sifat-sifat yang sempurna, sifat yang maha tinggi juga seorang muslim juga harus meniadakan, ya, menafikan segala celak, iya, sifat-sifat yang ada celaknya, yang ada aibnya, yang ada kekurangannya, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, yang dikabarkan dalam Al-Qur'an atau yang dinafikan atau yang ditiadakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari zat Allah Subhanahu wa taala. zat dari dari zat Allah Subhanahu wa taala, baik secara global ya nama yang aib yang kurang itu secara global ditiadakan oleh Allah maupun saat terperinci yang sudah disebutkan tadi la tak khuduhu sinatu wala naum terperinci sebutnya nah, ngantuk tidur enggak ada Allah tidak tertimpa ngantuk dan tidur maksudnya itu ah, jadi <clears throat> menetapkan demikian itu berdasarkan dalil-dalil nakli dan akli dalil-dalil nakli dan akli yaitu dalil nas di sini ya dan dalil akli menetapkan demikian tadi yang sudah disebutkan tentu dengan dua dalil yaitu dalil nakli dalil nakli ada tiga yaitu Al-Quran wa sahih ah, wa sunnah as-sahihah wal ijma'ul ummah wa ijma'ul ummah ini kalau berbicara akidah landasannya tiga kalau dalil nakli dalil nas tidak ada yang ketiga tidak ada yang keempat maksud maaf tapi kalau pikih nambah yang keempat kias ah, akidah nggak ada kias Allah nggak bisa dikiaskan dengan makhluknya gitu kan namanya kias itu kan analogi. Allah nggak bisa dianalogikan, nggak boleh, ya. Nah, karena nggak ada tasbih kan gitu kan. Ini akidah nggak ada uh, kias. Maksudnya contohnya kias azab kubur gitu kan, kiaskan nggak ada. Makanya uh, akidah tiga saja hukumnya Al-Qur'an, was ijma'ul ummah. Ummah di sini ya tentu sahabat paling terdepan para ulama ya nggak ada kias. Dan juga ditentukan dalil akli ini sebagai penopang, penguat. menjadi akli akal, akli di sini akal yang logis dan sehat. Akal yang logis yang nggak ada subhatnya, ya. Dan akal yang sehat tentu tidak gila dan bukan anak-anak, bukan tamjiz yang belum sempurna akalnya. Sehat, sudah sempurna di atas balik dan logis. Ya, tidak ada subhat, nggak ada penyakit di otaknya. Maka bisa akan menerima dan tidak akan kontradiksi dengan nas dengan Al-Qur'an dan sunnah as-sahihah. Di antara dalil nakli dalam surat Al-A'raf 180 dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ini jelas walillahil asmaul husna ini dalil fad'uhu biha hanya milik Allah lah nama-nama yang indah asmaul husna milik Allah maka ber, bermohonlah kepadanya, berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, tinggalkan dia. jazau nama kanu ya'malun. Nanti mereka itu ya akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-Arab 180. Dalam dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahasanya dia yang maha tinggi, maha suci memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang agung. Ditunjukkan dengan lafaz walillahil asmaul husna dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Ini dalil ya, surat Al-Arab 180 yaitu dalil nakli ya yang ditetapkan Al-Qur'an Karim. Kemudian <clears throat> di sini berkata Syekh uh, eh, Dr. Soleh bin Soleh Al Fauzan uh, eh, Dr. Soleh bin Abdullah bin Fauzan. Beliau <clears throat> menerangkan tentang uh, eh, asma asmaul husna wa sifatul ulia secara uh, apa namanya terperinci kita bisa menyimak ya, sebelum kita nanti membaca dalil-dalil yang yang lainnya beliau mengatakan bahwasanya kita ahlu sunnah <clears throat> menetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atau bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa tahrif nah, menetapkannya dengan tanpa tahrif memalingkan tadi sudah takwil memalingkan lafaz dan makna juga tidak boleh meniadakan nama dan sifat tersebut. Seluruhnya atau sebagian. Juga dengan tidak takyif. Apa takyif? Menanyakan hakikatnya atau kaifiatnya dari nama dan sifat tersebut. Dan juga tanpa tamsil, tanpa menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan sifat makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir asy-syura ayat 11 tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ya Al-A'raf yang ini Al-A'raf ayat 180 yang sudah sebut dari dalil nakli yang pertama juga Allah Subhanahu wa taala berfirman kata beliau kata Syekh eh, Fauzan dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama yang indah itu, dengan menyebut asmaul husna. Ya. Nanti akan diterangkan tentang e, memohon di sini wasilah. Kata-kata fad'uhu biha ini ini wasilah. Ini dalil di sini juga wasilah Eh, berdoa wasilah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, diperbolehkan. Di wasilah yang syar'i yang boleh yaitu berwasilah dengan nama-namanya yang indah dan sifatnya yang agung. Berarti uh, ya Rahman ya Rahim, irhamni Ya Ghafur, ighfirli. Itu kan menyebut nama-nama yang indah ya. Ar-Rahman. Demikian juga dengan sifatnya gitu. Ya, kita alusuna mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Contohnya bahwasanya dia alim, dialah Allah yang memiliki sifat alim yang maha mengetahui. Bahwasanya dia rahim dicontohkan sini. Al-alim dari namanya al-alim. Sifatnya alimun, mengetahui. Bahwasanya dia rahim, dialah Allah rahim, yaitu penyayang. Bahwasanya dia Allah yang mendengar, melihat, ya, Maha mendengar, Maha melihat. Eh, yasma wa yubsir. Ya Allah Subhanahu wa taala mendengar dan Allah Subhanahu wa taala melihat. Kemudian mengetahui, kemudian menyayangi, mengasihi. Kemudian sifat Allah di antara yang lain apa namanya? <clears throat> menahan, kemudian memberi ya, kemudian menurunkan wa yukhfid menurunkan menaikkan seorang menurunkan dari dari kerajaan gitu dari apa asalnya dia penguasa jadi uh, lengser gitu ya apa uh, tidak menjabat lagi kemudian meninggikan raja seorang ini jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu semuanya sifat al-af'al memberi menahan uh, mengetahui uh, kemudian menyayangi ya. itu sifat-sifat maaf sifat zat ini maaf sifat zat kemudian jadi sifat af'al seperti uh, istiwa ya kemudian seperti nuzul dan yang lainnya seperti dari sifatnya zat yaitu wajhan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah wajah yang agung nah, dalam sebuah hadis kan man qala la ilaha illallah ya bataghi bidzalika wajhallah itu ya dakhala al jannah hadis muslim Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya betagi bidzalika wajah Allah mengharapkan wajah Allah. Ya Allah menginginkan wajah. Bukan berarti Allah itu hanya bagiannya wajah saja, enggak. Karena kalau orang kita bertemu dengan seorang pasti yang dilihat wajahnya. Sebutkan kalau bahasa Arab menyebutkan satu bagian waktu seluruhnya kesempurnaan itu maksudnya bukan hanya wajahnya. Ya, karena nanti di, ini hadis yang panjang bahwasanya nanti ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala melihat wajah yang agung dan semua keindahan surga itu akan akan apa akan kalah e, semuanya akan memperhatikan wajah Allah sampai ribuan tahun melihat wajah Allah bahkan yang disebutkan dalam hadis e, tergantung tingkatannya nanti derajatnya ada yang bisa melihat Allah dalam satu hari dua kali ada yang melihat Allah hanya seminggu sekali hari Jumat dalam keterangan Ibnu Katsir dalam e, apa Bidayah wa Nihayah tentang surga. Jadi tergantung derajatnya nanti ada yang bisa melihat Allah. Yang firdaus mungkin firdaus ta'ala. Sehari bisa dua kali melihat Allah. Subhanallah baca dalam nihaya hadis yang panjang tentang bagaimana pertemuan hamba dengan Allah. Kalau secara ringkasnya film ma'nawi ya, secara ringkasnya begitu sudah ahlul jannah masuk surga mereka tidak adakan pertemuan yang belum Jum'ah semua para nabi full di mimbar-mimbar cahaya kemudian para di bawahnya para aulia kursi-kursi jadi cahaya emas yang cahaya dan yang paling rendah dia duduk di bawah dari tanah misik yang paling rendah tanahnya jadi minyak wangi yang wangi yang paling rendah duduk jadi nanti ngumpul juga disesuaikan dengan derajatnya pertemuan agung Nanti Allah Subhanahu wa berseru, belum di, belum dibuka hijabnya. Apa kalian ridho? Bagaimana kita tidak ridho dengan perkataan dengan dengan sama dengan perkataan sama. Bagaimana kita berdoa ya Allah, Engkau telah masuk dalam surga, telah mengampuni dosa kami, telah memberikan kenikmatan ya Allah disebutin. Tapi ada satu perjanjian aku dengan kalian, janjiku pada kalian, yaitu tambahan. Tambahannya, lilladina lilladina apa lilladina dalam surat Yunus ayat eh, lupa saya ayatnya 25 ya di sana sebenarnya orang-orang yang berbuat kebajikan dia akan mendapatkan surga dan waziyadah gitu ya waziyadah dan tambahan ya, orang-orang yang berbuat kebajikan mendapatkan surga dan waziyadah dan tambahan surat Yunus ya, cari ayat 27 apa berapa saya lupa Nah, ziyadah di sini ru'yatullah. Maka ada suatu uh, janji aku kepadamu. Ini Fil ma'nahu ya, ini hadisnya. Kemudian dibukalah hijab. Ini pertemuan awal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok dibukalah hijab itu? Kan maka hijab. Hijabnya 70.000 cahaya kata Imam atau Bari. Jika seandainya hijabnya itu dibuka, kalau sekarang gitu enggak nanti lain lagi di surga maka seluruh makhluk yang dipandang dengan wajahnya maka apa disebabkan apa, maka seluruh makhluk yang dipandang oleh wajahnya akan akan hancur 26 26 ya Yunus ayat 3 26 coba bacain dalilnya lilla enggak Al-Qur'annya ah, lilladina ahsanul husna wa ziyada ah, lilladina ahsanul husna wa ziyada bagi orang-orang bagi orang-orang yang berbuat kebajikan nah, baik nah, surga dan tambahan waziyadah ini langsung Rasul yang menafsirkan subhanallah dalam hadisnya ya dalam hadis Imam Ahmad ya. langsung beliau menafsirkan ziyadah di sini adalah ru'yatullah yaitu kalian melihat Allah dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis tadi kan hadis Muslim hijabuh nur, hijabnya cahaya. Jika seandainya hijab itu diangkat sekarang, maka seluruh makhluk ini pandangnya oleh Allah semua akan hancur karena kesucian wajahnya. Ini baru dipandang Allah Akbar subhanallah. Makanya Allah mau berikan hijab. Nah, Rasulullah Wasallam ketika Isra ditanya hal ro'aita hal, hal, hal Allah la ro'aitu nur. Aku hanya mendengar mendengar firman Allah tapi melihat cahaya. Cahaya itu hijabnya. Ya Rasul tidak melihat Allah secara langsung. Ah, hijabnya kalau seandainya hadis itu seandainya hijabnya itu dibuka maka seluruh yang dilihat oleh dipandang oleh Allah seluruh makhluknya akan hancur sebab ya memang Allah yang buat ya, hanya dipandang saja pak karena kesucian wajahnya ini intinya kita menetapkan wajah bagi Allah jangan intinya kan wajah Allah indah mengapa disembunyikan karena itu nikmat yang agung mengapa kita nggak bisa melihat Allah kata Sabin Bas dan menukil di perkataan Imam atau atau bari. Kenapa nggak melihat Allah di dunia? Pertama karena kita lemah, nggak mampu. Ya, tadi contohnya hadisnya itu kan hadis Muslim. Kalau dilihatin saja disingkapkan hijabnya, wah hangus sudah. Bukan kita aja seluruh alam semesta hangus. Apalagi kita mau lihat Allah. Musa alaihissalam juga tidak bisa melihat Allah sampai dia pingsan, sampai gunung hancur. Hancurnya juga bukan hancur, hancur jadi debu. Dan kata Ibnu Abbas, waktu itu ada gunung yang langsung ambles ikut karena takut kalau Allah menampakkan diri pada kata Ibnu Abbas hanya segini katanya dalam hadis dalam, dalam riwayat maaf hanya segini cahaya maksudnya itu hanya nurnya saja belum zatnya bisa langsung hancur ini karena lemah yang kedua karena itu nikmat yang agung melihat wajah lo karena nikmat yang agung maka disembunyikan kalau sekarang udah melihat Allah ya buat apa orang beribadah udah melihat Allah itu nikmatnya agung disembunyikan Nanti ahlul jannah ketika itu sudah dibukakan maka seluruh ketika itu tidak berpaling melihat wajah Allah semuanya ini kalau bahasa kita oh ya tertegun menikmati semua keindahan surga itu kalah lupa sudah sampai berapa ribu tahun di sana ada dialog, ada salam. Allah salam, dia semuanya membalas salam. Subhanallah. Ini dilihat dalam uh, kalau ada bukunya uh, eh, nihai apa bidayah apa Iya. Ada waktu. Nah, waktu ya. Jadi intinya menetapkan zat uh, sifat zatiyah tadi contohnya kan ini kan contohnya wajah Allah punya wajah ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, yadain. Kan dalam sebuah dalil khalaqtu biyadai ketika mengatakan uh, eh, pada Adam, aku menciptakan dia dengan kedua tangan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala intinya memiliki sifat-sifat ya baik zatiyah zat yang melekat dengan zatnya dan af'al ya fi'liyah itu perbuatan seperti nuzul seperti uh, jaa wa jaa rabbuka wal malaku sofang sofa dalam surat al-fajr datanglah Tuhan datang berarti sifat fi'liyah dan malaikat bersaf-saf pada akhir zaman nanti ya pada akhir di akhir kiamat intinya <clears throat> eh, bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang sempurna kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik itu sifat yang zatiyah atau sifat al-af'al, sifat-sifat zat dan sifat uh, af'al perbuatan. Dan tidak boleh sedikit pun kita masuk uh, maksudnya uh, akal kita mengakal-akali atau maksudnya Eh, dengan akal gitu ya menetapkan sifat dengan akal kita nggak boleh atau dengan pendapat kita atau dengan pemikiran kita nggak boleh karena tauqifiyah ya jadi tentang masalah sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus ditetapkan Al-Qur'an dan sunnah yang sahih saja jadi diantaranya dengan ijma uh, eh, sahabat ya tidak uh, dengan akal-akalan gitu dengan akal dengan pendapat dengan pemikiran bukan itu harus ditiadakan. Seperti contohnya <clears throat> ya, seseorang yang mengatakan contoh orang mengatakan ini eh, sifat-sifat uh, Allah atau ini nama-nama Allah. Kalau ditetapkan juga sama dengan sifat dan eh, eh dengan dengan sifat bashar dengan sifat manusia gitu. Allah juga misalkan eh, maaf di sini disebutkan Allah memiliki uh, sifat zat wajah. Manusia juga punya wajah. Nah, gitu kan. Kalau kita menetapkan, ya ada orang yang berkata demikian. Kalau kita menetapkan berarti kita menyerupakan Allah dengan dengan makhluknya. Nah, maka lahirlah jamaah atau kelompok al-mu'attilah. Karena ini apa? Hasil di pemikiran, dipikirkan. Wah, karena ini uh, sifat Allah ini ada di makhluk, wah jangan-jangan ini menyerupakan. Wah, enggak. Ini karena sudah dipikirkan dulu mainnya udah di otaknya ya eh, di, di, di apa di direnungi apa nggak nggak boleh di, di apa dipikirkan nggak boleh nah ini akhirnya dia jatuh kepada yang meniadakan akhirnya nggak nerima maka kita katakan kepada orang demikian kata saya sungguhnya Allah subhanahu wa taala ya memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya dan juga makhluk mempunyai nama dan sifat yang sesuai dengan keadaannya dengan keadaan mereka ya ya uh, nama dan nama tersebut sama dalam nama saja tetapi tidak mengharuskan sama dalam hakikat seperti sama dalam namanya wajah sama tapi tidak mengharuskan wajahnya sama antara wajah Allah dengan makhluk bilang enggak sama dalam nama saja ya contohnya khud misalan contoh kalau lebih konkret di sini untuk men, bukan ini untuk kias bukan ini untuk takrabul faham untuk mendekatkan pemahaman contohnya maksudnya tidak setiap yang nama itu satu nama itu nama itu sama menjadi harus e, hakikatnya sama enggak contohnya wajah kan wajah Allah punya wajah manusia wajah tapi hakikatnya tidak sama hakikatnya tidak sama contohnya seperti contoh masalah surga ya. contohnya surga dan apa yang ada di dalamnya seperti di surga itu ada inap e, inab apa inab tuh e, anggur di surga ada pohon kurma ya, ada pohon anggur ada anggurnya juga ada pohon kurma sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya di mana disebutkan di dalamnya ada kurma ada kurma dan juga ada pohonnya ada uh, apa sini rumah uh, delima uh, ada anggur yang di mana nama-namanya itu sama dengan nama-nama yang ada di dunia buah-buahan di dunia namanya sama Inabi sama inabi itu adalah anggur. punya ruman, ya ruman delima dimana namanya sama seperti yang di dunia, yang kita miliki di dunia gitu. Tetapi delima dan anggur dan kurma yang ada di surga berbeda hakikatnya. Sama dalam namanya anggur, tapi beda anggurnya di, di surga. Waduh, lebih lezat lagi. Beda, nggak ada. Nggak pernah orang nyicipi. Nggak pernah orang nyicipi eh, anggur di surga tersebut. Atau juga ya e, dan ini beda sama sekali beda ya jauh e, seperti langit dan bumi jadi tidak sama antara kurma yang ada di surga dengan kurma yang ada di dunia ya karena dalam sebuah riwayat kan seorang sahabat siapa namanya itu seorang sahabat yang mulia di Madinah dia mewakafkan kebun kurma ya Abu Dujana lupa Abu Dujana Abu Dujana lupa saya namanya e, jadi mewakafkan kurma uh, kebun kurma ya maka Allah ganti dengan beribu-ribu dan berlipat-lipat jumlahnya di surga berarti di surga ada kurma ya, kata seorang datang ya Rasulullah aku wakafkan kebunku ini wah ini kebun yang sangat banyak kurmanya di dalamnya kan seperti di Madinah banyak kurma maka Allah menggantikan kurma yang lebih banyak dari kebun kamu itu di surga itu banyak kurmanya dan juga kurmanya beda bukan seperti di dunia. Jadi namanya sama tapi beda hakikatnya. Tapi contohnya delima, delima di dunia ya, delima kita tahu di, di, di dunia namanya sama delima, di akhir di surga juga ada delima tapi berbeda rasanya, jenisnya, bentuknya dan yang lainnya. Ya, beda. Jadi intinya sama uh, dalam nama ya, tapi beda dalam hakikat atau juga dikatakan sama dalam nama dan makna berarti delima ya delima ya, makna delima maklum tapi beda hakikatnya. Demikian juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala meskipun ya nama Allah Subhanahu wa taala itu atau sifatnya itu sama secara nama dengan sifat dan e, nama makhluk secara lafadznya ya tetapi hakikatnya itu berbeda sekali. Berbeda sekali hakik hakikatnya. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui hakikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hakikatnya. Ya. Jadi jangan menyerupakan uh, sifat dan nama Allah dengan makhluknya. Tidak serupa maksudnya. Karena apa? Karena Al-Khaliq, karena yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas basir. Tidak ada sesuatu, sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Asyura ayat 11. Jadi tidak mesti seseorang yang ya <clears throat> menetapkan nama dan sifat Allah itu akan menyerupakan ya menyerupakan nama dan sifat dengan, nama dan sifat makhluk. Ini tidak benar seperti perkataan al-mu'attilah atau al-mu'awilah orang yang mentakwil atau yang lainnya seperti kalangan Mu'tazilah ya, Jahmiyah yang lainnya kita akan tahu nanti eh, golongan-golongan yang lain. Nah, ini jadi uh, apa? akan mengetahui perbedaan di sini. Ya, kita uh, maklum bahasanya makhluk dan kholik itu berbeda sama sekali. Jadi zatnya, sifatnya dan perbuatannya. Sebagaimana juga makhluk itu sendiri itu ada perbedaan. Ada perbedaan makhluk tersebut. Contohnya ya, dalam nama dan uh, dalam apa? <clears throat> ya dalam nama dan sifat. Ada perbedaan meskipun namanya sama. Seperti contohnya makhluk itu mempunyai pendengaran. Ya, makhluk ya, dan makhluk aja berbeda. Ketika sama namanya atau sifatnya, tapi ternyata hakikatnya berbeda makhluk juga. Contohnya seperti di sini gajah dan kucing sama-sama mendengar. Nah, kata saya, apakah sama pendengarannya gajah dengan kucing? sama beda, makhluk aja udah beda, tapi sama-sama punya sifat mendengar gitu. Tapi apakah sama pendengarannya gajah dengan kucing? Oh beda. Kupingnya kan gajah besar, kucing kecil. Atau juga dengan lalat baudah. Sama-sama lalat juga mendengar, tapi hakikatnya berbeda cara mendengar lalat nggak tahu gimana. Beda dengan gajah, kayak gitu kata saya. Ini sangat berbeda. Jadi meskipun secara sifat itu sama atau nama ya sama punya sifatnya mendengar tapi hakikatnya beda eh, cara mendengarnya lalat, cara mendengarnya e, gajah, kucing juga berbeda. Ya, contoh juga e, di sini contohkan kuda mempunyai pendengaran, lalat mempunyai pendengaran atau kuda eh, mempunyai penglihatan atau juga gajah punya penglihatan atau yang lainnya di sini makhluk yang lain jelas sama-sama punya sifat melihat tapi cara melihatnya berbeda. Ini makhluk saja ya e, ada perbedaan meskipun sama sifatnya. Atau sama namanya atau sifatnya. Jadi kesamaan sifat atau nama tidak mengharuskan untuk sama dalam hakikat. Contohnya tadi kata saya lalat, gajah, kuda sama-sama mendengar, sama-sama melihat tapi kan berbeda hakikatnya, kaifiat mendengarnya, bentuk uh, alat mendengarnya gitu kan. Nah, jadi di sini bisa dipahami ya. Jadi apabila ada nama atau sifat yang sama namanya dengan makhluk ya sifat dan nama Allah tetapi berbeda hakikatnya seperti Allah mendengar makhluk juga mendengar ya sama-sama kan sebenarnya sifatnya mendengar makhluk mendengar Allah mendengar tapi kalau manusia maklum mendengar dengan kuping kedua kuping ada telinganya ada lubangnya, ada ininya ke dalamnya. Al Allah wallahu alam caranya. Dengan hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya nah ini uh, di dalam makhluk ada perbedaan yang sangat besar bagaimana antara al-khaliq dengan makhluk antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk jelas berbeda sekali. Jadi intinya di sini kami ahlu sunnah wal jamaah mengakui meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian kita Ahlussunnah menetapkan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut ya e, sesuai dengan yang telah Allah tetapkan buat dirinya ya dalam Alkitab dan juga yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tapi tanpa tahrif, takwil, tanpa taktil meniadakan, tanpa takyif bertanya kaifiatnya Tata caranya tanpa tamsil, tanpa menyerupakan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, diulang-ulang ayat ini sebagai ayat utama, laisa kamitslihi syai'u wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lain, surat An-Nahl ayat 74 Fala tadribu amthal amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Anahal ayat 74. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu yang serupa dengan Allah. Ya, tandingan-tandingan dengan Allah yang serupa nama dan sifatnya, nggak boleh kan. Sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupai ya, tidak ada yang serupa dengan dia sesuatu pun dari makhluknya. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya.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 lagi. dengerin dulu motong sih pening <laughs> terutama tadi aturan tuh ada Allah murka itu murka itu termasuk sifat atau hmm. Yagdob nah. itu sifat uh, ya. Allah eh, yaghdab itu termasuk sifat. Dan ya, Allah murka murkanya Allah suatu kesempurnaan, suatu kesucian, bukan murkanya kayak kita. Nah, ini yang ditakuti ya, apa yang dihindari oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak menetapkan sifat yaghdab. Karena dia begitu mendengar yaghdab, kan yaghdab itu jelek. Manusia kalau marah itu mukanya merah gitu kan dulu hati yang bergejolak nah ini dia masuk dengan akal di sini ya padahal Allah menetapkan Allah itu uh, marah murka ya murka dan marah itu sama yaitu dari, dari lapatnya Yakub banyak ayat yang mengatakan Allah yang marah dan murka ini sifat Allah subhanahu wa taala itu kesempurnaan ya, adanya neraka ya adanya neraka itu dari sifatnya yakdob kalau nggak ada yakdob orang nggak ada masuk neraka <laughs> ada hikmahnya ada neraka kemudian juga dalam hadis yang sahih uh, di arsh itu di arsh Allah menulis untuk dirinya bahwasanya rahmatku mengalahkan murkaku ya, lupa lah pada hadisnya rahmatku mengalahkan murkaku jadi Allah selalu mengampuni selalu memberi maghfirah ya, tidak mengedepankan oh, menimbulkan murka kalau menimbulkan murkanya nggak ada yang nggak ada yang tersisa di dunia ini lihat orang-orang yang kufur luar biasa itu <coughs> yang kalau tapi dibiarkan dibiarkan tuh kalau orang kufur orang yang mencaci Allah itu kan dari janjinya Allah dari Allah apa eh, rahmatnya mengalahkan murkanya iya kalau Oh. Allah Subhanahu wa taala murka terus nggak ada yang tersisa di dunia orang banyak kufur oh, diambil semua di rahmati Nah, rahmati sabaqat ghadabi. Ya, itu film makna tapi enggak takut salah. <laughs> takut salah dalam alafat Arabnya. Yang mungkin itu ya. Rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Golabat Oh, golabat